Fitnah dan sebagai fitnah dari kami. Dan hanya kepada kami kamu akan kembali. Ini menunjukkan yang namanya fitnah akan terus ada, akan terus terjadi. Fitnah dalam perkara kebaikan, fitnah dalam perkara-perkara kejelekan. Ujian dari Allah Azza wa Secara khusus, ini merupakan ujian keimanan bagi kaum mukminin. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Alif Lam Mim Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan mengucapkan amanah kami beriman wahum la yuftanun lalu mereka tidak difitnah sungguh kata Allah kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka supaya Allah tahu orang yang jujur dan supaya Allah tahu yang dusta keimanannya. Itu pasti. Yang namanya fitnah pasti akan terjadi. Yang namanya fitnah pasti akan muncul. Yang namanya fitnah semakin lama semakin besar. Ujian daripada Allah Azza wa Jal untuk hamba-hamba. Fitnah ini kalau tidak meliputi fitnah syahwat, wa fitnatus syubhat fitnah syahwat yang terkait dengan syahwat kelezatan-kelezatan dunia harta dunia anak tahta pangkat termasuk di dalamnya kemaksiatan-kemaksiatan dosa-dosa juga meliputi yang namanya syubhat pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam perkara agama kesyirikan kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, pengkapuran, pengkapuran dalam beragama, syubhat. Ini pasti akan mengitari kehidupan seorang hamba. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan belum menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullah fal 'abdu fi hadhihi dar maftunun bi shahawatihi wa nafsihi al-ammarah wa syaitanihi al-mughri al-muzayyin wa quranaihi wa ma yarahu wa yushahid mimma ya'jizu sabruhu 'anhu Kata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah masing-masing hamba seorang hamba di dunia ini difitnah dengan syahwatnya. Difitnah dengan nafsunya yang selalu memerintahkan yang jelek. An-nafsul ammarah bisu' difitnah dengan setan dia yang menipu, yang menghias-hiasi dosa kepadanya. Difitnah dengan teman-teman jeleknya difitnah dengan apa yang dia lihat, yang dia saksikan, yang membuat dia nggak mampu sabar. Wa yattafiqu ma'a dhalika dha'ful iman wal yaqin wa dha'ful qalbi wa maratus sabr wa zawqu halawatil ajil wa baylun nafsi ila zahratil hayatid dunya وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ apalagi ditambah dengan lemahnya iman ditambah dengan lemahnya keyakinan lemahnya hati pahitnya kesabaran, sudah merasakan lezatnya dunia, kecondongan jiwa kepada keindahan kehidupan dunia, balasannya nanti ditunda di umur kiamat, maka ini semuanya akan semakin membuat orang tadi terfitnah di dunia ini. Ada syahwat, ada syubuhat. Ikhwanuddin azakumullah, fitnah-fitnah inilah yang akan membuat Bani Adam melupakan kewajiban dia beribadah kepada Allah yang membuat Bani Adam menyimpang dari tujuan aslinya. Yang membuat Bani Adam menyimpang dari siratul mustaqim. Gangguan syahwat, gangguan syubhat. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. bin azakumullah. Perkara penting yang harus kita sadari. Ketika terjadi yang namanya fitnah, Pasti ada sebabnya. Ketika muncul sebuah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah orang-orang beriman, di tengah-tengah para tulabul ilm, para pencari ilmu, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, pasti ada sebabnya. Pasti ada pemicunya. Ini harus kita kenali, harus kita ketahui supaya kita redam fitnah tadi langsung dari akarnya supaya kita bisa menjauhkan diri dari sebab-sebab pemicu fitnah itu. Perlu dipahami pula ya orang tina sebab utama, sebab pertama munculnya berbagai macam fitnah karena di situ ada unsur mukhalafatus sunnah. Ini kaidah umum fitnah apapun yang terjadi pada kaum muslimin yang berupa syahwat dengan ragamnya berupa syubhat dengan ragam warnanya pemicu utamanya adalah karena di situ ada mukhalafatus sunnah sesuatu yang menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu perhatikan baik-baik ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam An-Nur ayat yang ke 63. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengingatkan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim hendaklah waspada hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Perhatikan di sini, yang diancam dengan fitnah dan azab yang pedih adalah alladzina yukhalifuna an amrih yang mukhalafatu amrillah mukhalafatu amri nabi alaihi salatu wassalam yang menyelisi bimbingan Allah dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan falyahzar wal yakhsha man khalafa ar rasul batinan wa zahira an fitnah ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'atin au yusibahum azabun alim ay fi dunya bi qatlin au haddin au habsin au nahu yang artinya kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah hendaklah waspada hendaklah takut siapa saja yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW lahir dan batin akan ditimpa fitnah di hati mereka. Ditimpa fitnah pada hati mereka dalam bentuk kekufuran atau kemunafikan atau kebid'ahan. Atau ditimpa azab yang pedih yakni di dunia ini terbunuh, terkena hukuman had, penjara atau yang lain-lainnya. Ancamannya untuk siapa ini? Alladzina yukhalifuna an amri dari sini diambil faedah penting barakallahu fikum kaidah dasar kaidah agung fitnah apapun yang terjadi, fitnah apapun yang muncul pemicunya ialah mukhalafatus sunnah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Di situ ada orang yang menyelisihi sunnah. Atau di situ ada pemahaman yang menyelisihi sunnah. Ada fikrah, pemikiran yang menyelisihi sunnah ada akidah yang menyelisihi sunnah. Ada dakwah yang menyelisihi sunnah. Ada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Maka muncul yang namanya fitnah tadi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan dalam bukunya Al-Istiqamah Beliau menyatakan wala taqa'u fitnatun illa min tarki ma amarallahu bihi. Tidaklah terjadi fitnah melainkan dikarenakan meninggalkan perintah Allah padanya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara bil haqqi wa amara bis sabri. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan dengan kebenaran, memerintahkan dengan kesabaran, Falfitnatu imma min tarkil haqq wa imma min tarkil sabr. Maka fitnah itu terjadi bisa jadi karena meninggalkan kebenaran atau meninggalkan kesabaran, meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Ada yang error, ada yang hang, ada yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya di situ, pasti muncul fitnah. Mungkin syahwat, mungkin syubhat, atau dua-duanya. Tolong camkan baik. Ketika di sebuah tempat, Barakallahu Fikum, sebelumnya Masya Allah, terjalin yang namanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, terjalin yang namanya muamalah di atas sunnah, dakwah di atas sunnah, bimbingan di atas sunnah, indah. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Tiba-tiba muncul yang namanya fitnah. Gosip sana, gosip sana, gosip sini, isu sana, isu sini, muncul kerenggangan tanah, kerenggangan sini, muncul fitnah sana, fitnah sini. Antum harus waspada dan cerdas. Lalu waspada. Di situ ada mukhalafah yang terjadi. Di situ ada mukhalafah sunnah yang terjadi. Harus muhasabah, introspeksi diri, apa yang salah? apakah sudah mulai terjadi pergeseran prinsip dakwah? Ataukah sudah terjadi pergeseran akidah? Ataukah terjadi pergeseran perkara ibadah? Ataukah ada perkara keharuman keharaman larangan-larangan agama kamu terjang? Ataukah ada perintah-perintah Allah dan Rasul Rasulnya kamu tinggalkan? Cek itu semuanya. Pasti ada unsur mukhalafah. Yang dari situ ya ikhwan azakumullah diharapkan langsung bisa diketahui titik errornya, sumber hengnya. Lalu kemudian dikasih solusinya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan diingatkan, tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin bimbingan Allah dan Rasulnya sebagai pemicu fitnah tidak mungkin. Tidak ada dasarnya. Tidak mungkin bimbingan sunnah Rasulullah SAW memicu fitnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin prinsip-prinsip salaf, prinsip prinsip akidah sunnah memicu fitnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang namanya kebenaran. Tidak mungkin yang namanya al-haq. Tidak mungkin yang namanya Islam. Tidak mungkin yang namanya sunnah. Sebagai pemicu fitnah. Tidak mungkin. Yang ada sebaliknya. Fitnah itu muncul ketika ada mukhalafatus sunnah. Sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah أو يصيبهم عذاب أليم maka mukhalafatus sunnah hiya sababu kulli fitnatin wa mihnah menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam itu sebab munculnya semua fitnah dan cobaan wa hadhihi mukhalafat imma an takuna bi sabab syahawat allati tuaddi lil ma'asi وإما بسبب الشبهات التي تؤدي إلى البدع والضلالات وكلها سبب في حصول الفتنة والعقوبة والعذاب menyelisihi sunnah tadi bisa jadi dalam bentuk syahwat yang menjerumuskan pelakunya kepada kemaksiatan. atau dengan sebab syubhat yang menjerumuskan pelakunya kepada bid'ah, bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan kesesatan. Semua itu syahwat, syubhat yang muaranya pada mukhalafat sunnah semua itu merupakan sebab terjadinya fitnah, sebab munculnya hukuman Allah, sebab datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi barakallahu fikum mukhalafatus sunnah tadi diiringi dengan al-jahlu biddin, diiringi dengan yang namanya kejahilan dalam perkara agama, wa adamul basirati fi dinillah, tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki petunjuk tentang agama Allah Azza wa Jal. Maka semakin genap dan sempurna fitnah tadi apalagi disertai dengan su'ul faham, pemahaman yang jelek, pemahaman yang keliru, ditambah lagi su'ul qaf, niatan-niatan yang jelek, makar-makar yang jahat, ditambah lagi al-zulmu wal munculnya keboliman-keboliman, tindakan-tindakan yang melampaui batas. Halas. kiamat kiamatuh. Langsung kiamat fitnahnya barakallahu fikum. Akan sebagian dahsyat akan semakin mengerikan terjadi di sebuah tempat. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Itu poin-poin penting yang disebutkan oleh para ulama una terkait dengan pemicu fitnah. Ini penting untuk kita ketahui. Penting untuk kita waspadai supaya jangan sampai kita terjatuh padanya, supaya kita terus introspeksi diri supaya bersih dari itu semuanya. Saya baik-baik. Pasti ada unsur mukhalafatus sunnah. Pasti ada tindakan-tindakan kebodohan. Pasti tindakannya tidak di atas basirah. Jangan-jangan ada yang su'ul pemahamannya error. Jangan-jangan ada yang jelek niatnya, punya makar-makar jahat. Apalagi ada kezaliman-kezaliman padanya dari melampaui batas. Kalau akan muncul yang, yang, yang namanya fitnah-fitnah tadi. Syahwat ataupun syubhat barakallahu cermati cermati itu dan saya ingatkan sekali-kali jangan sampai antum mengkambing hitamkan sunnah rasul Jangan sampai antum mengkambing hitamkan satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip salaf. Dalam sejarah tidak mungkin sebagai pemicu fitnah. Jangan sampai antum seperti sebagian pihak yang selalu menyalahkan prinsip-prinsip manhajiyah, yang selalu menyalahkan prinsip-prinsip tahzir, yang selalu menyalahkan prinsip-prinsip hajar, yang selalu menyalahkan prinsip rujud, tantahan-tantahan kepada orang yang mungkar yang menyelesaikan sunnah. Salah paham antum. Justru prinsip-prinsip tadi itulah yang menyatukan semua kaum muslimin di atas kebenaran. Yang menyatukan semua kaum muslimin di atas sunnah. Jauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan kaidah besar dalam bukunya Al-Istiqamah. Beliau menyatakan as-sunnatu maqrunatun bil jamaah fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah kama anna al bid'ata maqrunatun bil furqah fayuqalu ahlul bid'ati wal furqah yang namanya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam pasti bergandengan dengan jamaah persatuan makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah orang-orang yang di atas sunnah dan pasti bersatu di atasnya Sebagaimana yang namanya bid'ah, penyimpangan-penyimpangan selalu bergandengan dengan pemecahan. Sebagaimana dikatakan ahlul di wal furqah. Maka dikatakan mereka adalah ahlul bid'ah wal furqah. membuat perpecahan umat. Umat ini terpecah belah. Tentang perenang. Banyak fitnah. Kambing hitamnya adalah bid'ah kambing hitamnya adalah penyimpangan-penyimpangan pemahaman kambing hitamnya adalah kerusakan-kerusakan pikiran yang menjadi prinsip-prinsip sunnah, prinsip prinsip salam. Yang menyatukannya sunnah Rasul SAW. Yang menyatukannya prinsip-prinsip Islam. Yang menyatukannya pokok-pokok akidah dan manhaj Islam. Tolong sadari Tolong sadari Pemicunya adalah segala sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah nasihat untuk saya pribadi dan nasihat untuk antum sekalian yang ada di tempat ini hendaklah kalian itu sebagai orang yang kritis orang yang betul-betul tajam mana eh, pandangannya ketika mulai merasakan gejolak-gejolak fitnah gejolak-gejolak kerenggangan gejolak-gejolak perpecahan antum harus cerdas, harus kritis, segera mencari tahu penyimpangannya sebelah mana. Jangan menyalahkan sunnah, jangan malah menyalahkan prinsip akidah salaf. Salah kaprah itu tindakannya orang-orang yang menyimpang pula. Langsung kamu cari mana yang menyelidiki sunnah, mukhalafah yang mana, Pemahaman yang mana? Pemikiran yang mana? Gerakan yang mana? Dakwah yang mana? Muamalah yang mana? Cari yang mukhalafatus sunnah lalu dihilangkan. Lalu dibuang, ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang sunnah sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu akan membawa barokah maka Makanya para Allah di antara solusi-solusi jalan keluar dari fitnah yang disebutkan oleh para ulama una cukup banyak. Di antaranya ialah kembali kepada bimbingan Allah Azza wa Jal. Kembali kepada bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua fitnah yang ada meninggalkan yang namanya kultus individu. Singkirkan itu. Meninggalkan sikap fanatisme kepada orang, kepada golongan, kepada lembaga, kepada apapun dan siapapun. Nyahkan itu. Meninggalkan sikap taklidul a'ma, membebek secara buta kepada orang tertentu, bukan Rasul SAW. Singkirkan itu. Barakallahu fikum. Meninggalkan yang namanya ittiba'ul hawa, menyelisih hawa nafsu. Buang jauh-jauh hawa nafsu kalian. Semua itu tinggalkan. Kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya SAW dengan pemahaman salah berumah. Itu kunci keselamatan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59 Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila Apabila kalian bersengketa, berselisih tentang satu perkara saja, mulai terjadi gesekan-gesekan, terjadi yang namanya perbedaan-perbedaan, adanya ikhtilaf dan perseteruan, maka Allah mengatakan kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasul, Quran dan Sunnah dengan kesepakatan mufassiri, Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah menegaskan, Zalika khairun. Sikap seperti itulah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila. Ay ahsanu akibatan. Dan lebih bagus akibatnya nanti. Itu perintah Allah. Bimbingan Allah Azza wa Jal. Kepada kita semua kaum muslimin. Ketika muncul yang namanya fitnah muncul yang namanya persengketaan, muncul yang namanya perseteruan, muncul yang namanya permusuhan, dan yang semisalnya, kembalikan kepada bimbingan Allah dan Rasul. Solusi. <coughs> Solusi yang begitu jelas dari Allah Azza Selesaikan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salah. Allah menjamin. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang terbaik dan yang paling bagus akibatnya. <clears throat> Barakallah. Enyahkan hawa nafsu, enyahkan syahwat, enyahkan syubhat, enyahkan pendapat-pendapat pribadi, enyahkan asabiyah, fanatisme, enyahkan takdirul akma, enyahkan semua batin. Tinggalkan semua, tanggalkan semua, buang jauh-jauh kembali pada bimbingan yang benar Quran Sunnah dengan pemahaman salaf dengan ketulusan dengan kejujuran siap untuk bertahkim berhukum kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu yang salah benahi yang keliru luruskan yang menceng-menceng luruskan <clears throat> yang betul Alhamdulillahirabbil ya alamin siap dan ini sifatnya kaum mukminin In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sifatnya kaum. Barakallahu Allah menegaskan tentang sifatnya mukmin tadi yang begitu tunduk patuh terhadap bimbingan Allah dan Rasul. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak seyogyanya tidak sepantasnya seorang mukmin laki-laki, mukmin wanita ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas mereka punya pilihan yang lain dari perkara mereka. Allah Rasulnya mengatakan demikian, tidak pantas kamu tolak. Kalau kamu mengatakan, hemat saya begini, pendapat saya begini, kata ustadz saya begini, kata syekh saya begini, dai saya mengatakan begitu, perasaan saya mengatakan demikian, kebiasaan saya, nggak pantas. Mukmin yang sesungguhnya laki dan wanita ketika sudah ada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kembali kepada bimbingan ini meninggalkan semua tadi. Ikhwan bin Azab sungguh kalau masing-masing kita jujur mengamalkan prinsip ini, tidak akan ada yang namanya fitnah. Tidak akan ada yang namanya gejolak. Tidak akan ada yang namanya perselisihan. Tidak akan ada yang namanya permusuhan. Semuanya siap berfokus kepada Allah dan Rasul. Lana awa alaina. Sesuai dengan apa yang ada pada kita atau menyalahkan kita. Sesuai, Alhamdulillah. Keliru, tinggalkan. Buang jauh-jauh. Ganti, luruskan dengan perkara yang baik. Itu solusi semua hal. Segala sesuatu. Solusi utama dalam agama Allah yang mulia ini. Kembali pada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya SAW dalam semua hal. Dan tunduk, pasrah setunduk-tunduknya kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Itu syarat sahnya iman. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, mereka belum beriman. Mereka belum beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang muncul tengah-tengah mereka lalu mereka tidak mendapati rasa berat pada hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan dan mereka pasrah tunduk dengan sepenuh hati. Itu sifatnya mukmin. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada makar-makar, tidak ada rekayasa-rekayasa. Semuanya siap kembali kepada bimbingan yang benar Quran dan sudah dengan pemahaman salafus Barakallahu fikum. Solusi yang berikutnya setelah salat Isya. Ya? Sudah belum jam 7 kurang 5 loh, Pak. Sudah ya? kalau usah jam 6.45 ya? Nah, apa dulu. Biar tenang. Biar api fitnahnya padam. Barakallahu fikum. untuk sementara ya teruskan lagi insyaallah ba'da isya Walhamdulillahirabbil alamin Tafadhalu hadirin <clears throat>